Dan aku berjanji di bukit perinduan ini bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Mari kita hadapi segala rintangan yang menghadang di depan kita. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Dia tinggal di negeri di balik awan. Di mana letaknya negeri itu, Indah? Di seberang lautan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang. Dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Namanya Laki Tanjung. Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan.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 Namun dengan cepat kepala desa yang bernama Tuk Dampel mengejar Wulandari. Orang-orang desa dikerahkannya. Alasan Tuk Dampel adalah bahwa Wulandari sedang dipengaruhi oleh kekuatan gaib penghuni pohon kemuntung di tepi pantai. Bahkan ketika Wulandari ingin mengadakan perlawanan, dengan tiba-tiba Tuk Dampel meniupkan racun pada Wulandari sehingga gadis itu menjadi lemas tidak bertenaga lagi. Kemudian, Wulandari mereka gotong beramai-ramai ke rumah tetua desa itu. Sementara di tempat lain di seberang lautan, Batara sudah berhasil masuk ke dalam negeri di balik awan. Bahkan Batara sudah berkenalan dengan raja negeri itu yang bernama Rakit Tanding. aku? Kenapa aku diikat begini? Uh, supaya kau tidak lari lagi ke kuburan tua itu, Landari. Uh, uh, uh. Tenang, jangan banyak bergerak kalau kau ingin selamat. Akan kau apakan aku, untuk Damra? Hmm. Kalau kau coba melepaskan diri dari ikatanku, maka kau terpaksa aku habisi. Kalau kau mau membunuh aku, boleh kau coba. Kau atau aku yang terbunuh. <laughs> Rupanya di dalam tubuh gadis ini ada orang lain. Hah? Siapa yang ada di dalam tubuh gadis ini? Cepat sebutkan namamu. Sebelum kau kuusir. Uh, Tuk dampak aku tidak kemasukan. Hmm, Lepaskan. Hai. Kalau kau tidak mau menyebutkan namamu, maka kau akan kuusir. Lepaskan aku. Lepaskan ikatanku ini. Huh. Ah, uh, ah, kau pegang mulutnya, Nyi. Eh. Dan kau pegang tubuhnya supaya dia tidak eh. meronta-ronta. Uh, iya. Eh. Lepaskan. Lepaskan aku. Hmm, nah, nah begitu. Siap? Siap. Aku akan minumkan ramuan ini supaya orang halus yang ada di dalam tubuh gadis ini pergi. Nah, minum. Ayo minum. Eh, melawan kau iblis betina. Ayo minum. Minum. Nah, begitu. Kau apa kau apakan aku tuh Lampel? Eh, siapa yang bicara ini, ha? Siapa namamu iblis? Yang ha? bicara ini aku, Bulan Dari. Aku bukan iblis. Lepaskan aku. Mari kita mengadu jiwa. Agak dia, Nyai. Jangan kau lepaskan ikatannya. Bagaimana keadaannya Kang Dampel? Makhluk yang ada di dalam tubuhnya sudah pergi. Tapi kenapa gadis itu diam saja? Dia kecapean. Jaga dia, Nyai. Baik. dijaga ketat begini, Kisabrang? <laughs> Ini perintah dari Raden Wangsa Dirja dan Ayu Aning. Ah, aneh. Apakah negeri ini kembali dalam bahaya perang? <laughs> oh, tidak, Den Ayu. Tapi akan perintah dari Den Wangsa. Bukankah di balik tembok rumah ini sudah dijaga dengan ketat? Kenapa harus dijaga lagi di pekarangan rumahku ini, Kisabra? <laughs> ini hanya perlambang bahwa Raden Wangsa Dirja sangat menyintai Den Ayu. Sehingga dia minta aku menjaga Den Ayu berlapis-lapis begini. Ah, tapi aku kan tidak bisa bebas kalau begini. <laughs> Ah, kalau soal bebas, Den Ayu bebas kemana saja. Hanya Den Ayu harus dikawal. Kalau tidak, Den Ayu dapat bahaya. Wah, telingaku bisa dipotong oleh Raden Wangsa Dirja nanti. Ah, aneh. <laughs> Jadi Den Ayu tidak perlu khawatir. Bahkan dengan begini, Den Ayu akan aman. Kamu tidak tahu, Aning. Aku menyuruh prajurit mengawalmu seperti ini supaya aku tidak ditugaskan suamimu untuk bergabung dengan prajurit kerajaan untuk pergi berperang. Raden Wangsa Sadirja kemana Kisabrang? Uh, ah, uh, ah, kan ke kota raja lima hari yang lalu, Den. Uh. Apakah Raden Wangsa tidak bilang pada Den Ayu? Tidak. Ah, rombongan prajurit mana yang menuju kemari itu, Kisabra? Uh, eh, uh, iya ya. Jangan-jangan uh, itu rombongan prajurit dari kota raja. Ah, Kenapa kisah berang pucat melihat rombongan prajurit itu? Apakah prajurit itu akan menyerbu kita? <laughs> Eh, tidak, Denayu. Mana mungkin prajurit Darmas Raya menyerbu kita? Bukankah kita juga termasuk orang-orang Darmas Raya? Oh, ah, celaka, itu pasukan Darmas Raya. Mereka berpakaian perang. Pasti mereka menjemputku. Aduh, itu Raden Wangsa Dirja. Dia menatapku. Pasti dia menyuruhku berangkat bersama-sama prajurit itu. Bukankah yang memimpin pasukan itu Raden Wangsa Dirja, Kisabran? Uh, eh, iya, iya, iya Den Ayu. Uh, iya. Kenapa Den Ayu masuk ke dalam? Ah, celaka. Raden Wangsa betul-betul akan menjemputku untuk pergi perang. Uh, istrinya masuk ke dalam rumah. Sehingga tidak ada yang bisa membela aku. <laughs> Selamat pagi, Raden Wangsa Dirja. Hmm, pagi. Kenapa prajurit-prajurit ini banyak sekali di sekitar rumah istriku? Apa yang terjadi, kisah nah, <coughs> <coughs> Tidak ada apa-apa, Den. Hanya berjaga-jaga saja. Supaya Den Ayu Aning merasa bertambah aman tinggal di sini. Hmm. Mana istriku? Ada, Den, di dalam. Hmm. Dan apa kerja berang di sini? Ya, memeriksa kesiapan para prajurit yang berjaga dan Ayu anin. Den. Hmm. Kenapa sikap Raden Wangsa begitu padaku? Seolah-olah dia tidak suka padaku. Wah, jangan-jangan aku sudah membuat kesalahan. Lalu aku dikirimnya ke medan tempur. Lalu aku berperang. Lalu aku terluka. Lalu aku mati. Habislah kekayaanku. Habislah hidupku. Padahal aku belum menikmati hidup yang betul-betul enak. Kenapa orang-orang Singasari menugaskan Raden Wangsa Dirja ini? Kenapa tidak aku? Kunyu ini tidak mengerti apa-apa. Aku lebih tahu daripada dia.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 keluar dari rumah istrinya. Dia menuju ke rumah aku. Aku harus bersikap seramah mungkin pada dia. Aku harus banyak senyum pada dia supaya dia tidak mengirimku pergi berperang. Raden Wangsa menuju kemari. Dia menatapku dengan tajam. <laughs> Selamat siang, Den. Siang? Kisah Brang. Iya, Den. Aku mau bicara. Ah. Baik, Den. Ada apa lagi ini? Mungkin kisah Kisabrang terkejut melihat sikapku tadi Uh, saya, ya, saya memang bingung Den Wangsa karena saya takut kalau-kalau Den Wangsa uh, punya masalah yang rumit. Tapi selama Den Wangsa tidak ada, Den Ayu Aning dan juga putra Den Wangsa terjamin keamanannya di sini. Bagus. Hanya yang kisah berang tidak tahu bahwa Tembong akan membunuh Aning. Saya saya memang tidak mendapat berita tentang itu Den Wangsa. Tapi kalau Den Wangsa lihat penjagaan di sekitar rumah Den Ayu, <laughs> wah, siapa saja yang berani mengganggu Den Ayu Aning, maka tidak akan saya biarkan dia hidup. Dan Den Wangsa bisa menyaksikan sendiri. Keamanan di sekitar rumah Den Ayu sudah saya lipat gandakan penjagaannya. Ah, Bagus? Bagus. Tadi aku juga sudah bicara dengan istriku tentang hal ini. <laughs> Iya, ya, Den Ayu sebaiknya tahu tentang hal itu, Den. Ya. Jadi prajurit-prajurit yang menjaga ini betul-betul bisa diandalkan? Ah, bisa, Den. Tidak perlu bantuan siapa-siapa lagi. Ya, kalau hanya tembok, cukup kekuatan seperti sekarang ini, Den. Bagus. Nah, kisah berang. Kisabrang hari ini harus berangkat bersama-sama pasukan yang menunggu itu. Ah, berangkat? Saya berangkat, Dan? Iya. Ah, kemana saya berangkat, Dan? Memimpin pasukan itu ke medan perang. Sedangkan aku tinggal di sini menggantikan Kisabrang untuk sementara waktu. Ah, Den Wangsa, bukankah mohon pada Den Wangsa bahwa saya jangan ditugaskan ke peperangan, Den? Saya sudah tua, sudah sakit-sakitan. Menjaga kesehatan diri sendiri saja saya sudah susah, Den. Bagaimana saya harus bertempur? <laughs> Kisabrang sebenarnya adalah orang yang sakti. Tapi Kisabrang suka merendahkan diri di hadapanku. Iya, ya, tapi saya sekarang sakit-sakitan, Den. Saya lebih suka kalau Den Wangsa menugaskan saya menjaga Den Ayu. Daripada saya pergi berperang, Den. Tolonglah saya, Den. Tolong, betul-betul tolong Den saya. Ah, Kisabrang. Aku tidak bisa merubah keputusan kerajaan. Aku tidak punya wewenang untuk itu. Namun kalau Kisabrang tidak mau, tidak apa-apa. Tapi Kisabrang tidak boleh memerintah di Tegal Sari ini. Ya, Raden Wangsa, kalau saya harus juga berangkat ke medan perang dan lalu kalau saya mati, tentu Raden Wangsa akan kehilangan kawan yang setia. Kalau saya mati di medan perang, dan siapa yang akan menugaskan prajurit-prajurit itu menjaga Den Ayu Aning? Apalagi Tembung akan menyerbu kemari, Den. Tentu dia tidak datang sendirian. Tentu dia datang dengan pasukan mentilin. Lalu siapa yang akan menghadapi kalau bukan saya, Den? <laughs> Itu berarti Kisabrang berani kan menghadapi perang? Hmm? Bila terjadi penyerbuan mentilin kemari? Ya, kalau perang itu terjadi di sini, ya tentu akan saya hadapi, Den Wangsa. Tapi kalau perang itu terjadi jauh di hutan-hutan belantara, ya tentu saya tidak kuat. Dalam perjalanan pun saya sudah tentu akan mati karena keletihan.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 bangsa kini mulai bimbang. Ya, semoga, ya, semoga saja dia mau menolongku sehingga aku tidak jadi berangkat ke medan perang. Nah, nah itu, anak Raden Wangsa sudah berlari-lari di halaman yang luas. Uh, nah, lihat itu Den Wangsa, putra Den Wangsa, uh, Raden Tapasudana sedang berlari-lari di halaman yang luas. Uh, saya kasihan melihatnya, Den. Kasihan? Kasihan kenapa? Ya, kalau saya tidak ada, Lalu Tembong datang menyerang kemari. Ya, kalau nasib Raden Tapasudana sedang naas, Den, maka Raden Tapasudana tewas di tangan Tembong. Tentu saya akan menyesal sekali karena saya tidak bisa menjaga Raden Tapasudana sebab saya jauh di medan perang. Kalau Kisabrang tidak ikut ke medan perang, apa yang harus aku sampaikan pada kerajaan? Karena Kisabrang tidak memenuhi syarat sebagai petinggi di Tegal Sari. Wah, kalau soal itu soal mudah, Den. Bagaimana mudahnya? Hmm? Coba ceritakan. Berapa orang jumlah pasukan yang akan saya pimpin itu, Den Wangsa? Ya, hanya sebanyak yang ikut bersamaku. Uh, sampai 70 orang? 100 lebih. Ah, mudah, Den. Saya akan memberi mereka uang. Asal mereka nanti harus mengaku bahwa selama dalam peperangan, sayalah yang memimpin mereka. Ah, tidak mungkin, Kisabrang. Di antara mereka, pasti ada yang buka rahasia ini. Saya akan beri mereka uang yang banyak, Den. Uh, maksud saya, uang itu saya serahkan pada Raden Wangsa. Lalu Raden Wangsa yang membagi-bagikan pada mereka. Tapi Ki, tunggu Den, tunggu sebentar. Ah, eh. ini banyak sekali. Sedangkan mereka hanya 100 orang. Ya, terserah Raden. Kalau Raden merasa uang ini kebanyakan, maka sisanya silahkan Raden ambil. Apa? Ah, betul dan Wangsa, saya rela. Saya betul-betul rela. Ah, baik. Aku akan bagikan separuh saja pada mereka. Yang separuh lagi untukku. Ya, saya serahkan semuanya pada Raden. Terserah Raden yang mengaturnya. Baik. Tapi kalau kerajaan tetap tahu, bagaimana? Mereka tidak akan buka rahasia ini, Den. Karena mereka sudah banyak menerima uang dari kita. Maksudku, kalau petugas kerajaan tetap tahu, bagaimana? Apakah uang ini tidak sia-sia jadinya? Baik, uh, akan saya tambah jumlah ini untuk petugas kerajaan, Den. Nah, <laughs> kalau begini, semua orang pasti akan tutup mulut. Oh, <laughs> tentu, Den. Pak kalau aku tidak punya uang, bagaimana nasibku? Uh, Den bangsamu mau kemana? Aku mau membagi-bagikan uang ini pada mereka.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 Memandang Raden Wangsa yang sedang membagi-bagikan uang sogokan itu kepada setiap prajurit yang sejak tadi menunggu di halaman rumah, Kisabrang memperhatikan dengan rasa cicit yang bukan main. Namun laki-laki tua itu tersenyum puas. Nah pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.